Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh. Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-115 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Suherman sebagai orang desa, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mimpi telah menjadi Raja Majapahit di dalam tidurnya. Pagi harinya, Rakuti mencoba untuk berlatih ilmu kanuragan sendiri. Di depan mulut goa ada sebuah tanah sedikit lapang. Di situlah Rakuti berlatih. Udara pagi yang nyaman membuat tubuh Rakuti menjadi segar dan bersemangat. dengan berlatih sendiri, aku akan memperoleh banyak kemajuan. Tapi aku tidak mempunyai cara yang lain. Sampai sekarang, aku belum menemukan seorang guru yang kuanggap memenuhi syarat. <sighs> Sayang sekali. Kalau saja aku sudah dapat menemukan guru, tentu aku tidak akan berlatih sendirian seperti ini. Aku akan berlatih di bawah bimbingan seorang guru yang mumpuni. Kembali Akuti memainkan beberapa jurus yang sudah dikuasainya secara baik. Jurus-jurus itu dia peroleh dari almarhum orang tuanya sewaktu masih hidup. Jurus itulah yang membuat Rakuti mendapat julukan harimau jantan dari desa Ganding. Maka demikianlah, mulai hari itu, Rakuti berlatih sendirian memperdalam ilmu kanuragan. Untuk sesaat lamanya dia melupakan kehadiran seorang guru. Dia terus berlatih sendiri dia menyapa ke sana kemari, menendang ke sana kemari, memukul dan menyikut. Rakuti berlatih dengan penuh semangat tinggi. Ya, Sudah hampir 30 hari lamanya Rakuti tinggal di lereng Gunung Anjasmara. Dia berlatih sendirian saja. Selesai berlatih, dia pergi ke hutan di sekitar goa untuk mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Tubuhnya menjadi semakin kuat dan sentosa. Semua itu karena terpaan angin malam dan suasana alam yang masih liar. Malam harinya, sebelum tidur, Rakuti menyibukkan dirinya dengan membuat sebuah patung batu. Dia memahat patung batu itu dengan tombak Patmayoni. Patung batu itu menyerupai kepala seorang manusia yang usianya sudah cukup tua. Rambutnya tergerai sampai ke bahu. Pandangan matanya sangat tajam. Patung batu itu ukurannya cukup besar, tentunya hampir mencapai dada Rakuti. Ya, sudah hampir selesai nanti yang akan menjadi guruku. Kaulah nanti yang akan menunggu latihan-latihanku. Kau akan kuletakkan di depan mulut gua. Dan kau akan memperhatikan setiap jurus-jurus yang kumainkan. Kaulah guruku. Guru yang tidak pernah bicara, tapi memberikan semangat yang tinggi kepadaku. Kutis tersenyum puas sambil mulai bekerja lagi memahat patung batu yang sudah hampir selesai. Rakuti bekerja tanpa mengenal lelah. Menjelang tengah malam dia berangkat tidur dan malam berikutnya dia kembali bekerja memahat patung batunya. Setelah beberapa hari lamanya, akhirnya Rakuti menyelesaikan patung-patungnya. Wah, hmm, bagus. Bagus sekali. Sekarang selesailah pekerjaanku. Dan aku benar-benar sudah memperoleh seorang guru. Kau mau bukan menjadi guruku? <laughs> Kau memang tidak perlu menjawab. Tapi aku tahu kau bersedia mengangkatku sebagai murid. Terima kasih. Terima kasih guru. Aku percaya penuh kepadamu. Kaulah yang akan mengajariku daya-daya ilmu kesaktian. Kaulah yang akan mengubah hidup Rakuti. Kaulah yang akan menjadikan Rakuti seorang pendekar pilih tanding. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Sekarang marilah. Bukan di sini tempat Guru. Marilah. Saya akan membawa Guru ke tempat di mana seharusnya Guru berada. Ke... Ah. Hmm. Ah. ah. mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggeser patung batu. Dia mendorong dengan hati-hati. Dia takut patung yang bentuknya menyerupai kepala manusia itu menjadi rusak. Setelah sedikit demi sedikit bergeser, patung yang ukurannya cukup besar itu pun meninggalkan tempatnya semula. Dan sekarang patung itu sudah sampai di depan mulut goa. Rakuti berhenti dan menyeka keringat yang mengucur di wajah dan lehernya. Cukup. Dia akan kutempatkan di sini. Sekaligus dia akan menjadi penunggu ruangan gua ini. Nah, Guru, duduklah di sini. Lihat dan perhatikanlah setiap kali aku berlatih kanuragan. Aku akan memainkan beberapa jurus di halaman gua ini. Guru sudi memperhatikannya bukan? Lihatlah guru. Rakuti bergerak dengan lincah sekali. Kakinya menendang kiri kanan dan tangannya memukul serta mengikut. kadang kadang dia bergulingan di atas tanah, bangkit kembali dan berjungkir balik di udara. Suatu saat dia seolah-olah menerkam bagaikan seekor raja wali. Dan pada saat lain, tangan kanannya mematuk bagaikan jurus-jurus ular berpisah. Setelah beberapa saat lamanya menari-nari di halaman goa, akhirnya Rakuti berhenti. Dia menghampiri patung batu dan berlutut di hadapannya. Ampun guru, saya sudah memainkan enam jurus di depan guru. Saya sudah sangat hafal garis-garis jurus itu. Saya sudah seringkali mempergunakannya untuk melawan musuh-musuh. Bagaimana pendapat guru? Oh, ampun guru. Jadi menurut pendapat guru, gerakan saya masih terlihat lamban? <laughs> Baiklah, saya akan berusaha memperbaikinya. Saya mohon doa restu guru. Saya mohon tambahan semangat. Saya yakin dengan kehadiran guru, usaha saya tidak akan sia-sia. Saya pasti akan segera memperoleh kemajuan-kemajuan. Sekarang, lihatlah guru. Saya akan bergerak lebih cepat. Saya akan bergerak secepat angin. Maka demikianlah, Rakuti berlatih ilmu kanuragan di depan guru ciptaannya sendiri. Dan guru itu berupa sebuah patung batu yang ukurannya cukup besar. Dengan tekun Rakuti berlatih setiap hari. Di sela-sela latihan, Rakuti nampak bercakap-cakap dengan patung batunya. Dia menganggap patung batunya itu merupakan barang yang hidup, yang sangat dihormati, yang sangat disanjung dan dipuja-puja. Dia berusaha menghadirkan seorang guru hidup di dalam patung patung ciptaannya sendiri. Ya, ya, ya, ya, Bagaimana sekarang, Guru? Apakah saya sudah memperoleh kemajuan-kemajuan yang berarti? <laughs> terima kasih, Guru. Saya akan terus berlatih di bawah pengawasan Guru. <laughs> Sekarang saya tidak ragu-ragu lagi, Guru. Saya pasti berhasil. Ampun, Guru. Saya akan pergi sebentar untuk mencari makanan. E, sementara itu, silahkan Guru istirahat. Saya hanya sebentar. Saya akan segera kembali, Guru. Thank you. Tuti berlari-lari kecil menyusuri semak belukar di belakang dinding goa. Dia masuk ke tengah-tengah hutan dan mencari buah-buahan yang sekiranya dapat dimakan. Setelah perutnya merasa cukup kenyang, Rakuti pergi mencari air minum. Dia menemukan sebuah sungai kecil yang airnya cukup bening. Rakuti membasahi kerongkongannya, mencuci kaki, tangan, wajah serta rambutnya yang kusut. Dan setelah itu Rakuti kembali berlari-lari menuju goa tempat tinggalnya. Dari jauh dia melihat patung batunya masih duduk di depan mulut goa. Rakuti merasa sangat girang. Dia seperti benar-benar mempunyai seorang guru yang bersedia membimbingnya, menganggapnya sebagai murid kesayangannya. Oh, guru, ampun guru, ampun. Kalau sekiranya guru terlalu lama menunggu, saya harus mencari air bersih untuk minum. Sekarang saya siap meneruskan latihan-latihan. Oh, guru. Apa yang terjadi, guru? Rakuti tersentak Begitu melihat patung-patungnya, matanya tak berkedip. Mendadak wajahnya berubah menjadi merah padam. Rakuti kelihatan sangat marah. Ya, bagaimana tidak? Baru saja ditinggal pergi ke hutan mencari buah-buahan. Dan pada saat kembali lagi, patung-patungnya sudah tidak mempunyai daun telinga sebelah. Oh, Guru, siapa yang telah melakukan perbuatan ini? Siapa yang telah berani menghina kita, Guru? Kurang ajar. Akan kubunuh orang itu. Oh, kasihan kau, Guru. Sekarang, Guru tinggal mempunyai sepuluh daun telinga. Ada tangan-tangan jahil yang telah memotong telinga Guru. Oh, keparat. Setan alas. Akan ku cari orang itu. Akan ku bunuh dia. Akan ku potong-potong tubuhnya. Eh, ah, siapa itu? Berhenti kataku. Oh, maafkan saya, Tuan. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuan. Kau? Bukankah kau peramah hutan yang kutemui beberapa waktu yang lalu uh, di lereng bawah sana? Uh, benar, Tuan. Benar. Uh, dulu saya pernah memperingatkan Tuan agar jangan naik ke atas lereng. Ah, uh, saya seorang peramah hutan, Tuan. Uh, lalu apa maksudmu mengintipku? Uh, maaf, Tuan. Maaf. Saya tidak sengaja. Saya saya tersesat jalan, Tuan. Kau jangan berdusta. Kau pasti mempunyai maksud yang tidak baik kepadaku. Maaf, Tuan. Saya bersungguh-sungguh. Saya tersesat. Saya tersesat jalan, Tuan. Saya saya sedang mencari kayu bakar di hutan sebelah sana. Sebenarnya saya sudah ingin turun, Tuan. Saya lihat kabut tebal bergulung-gulung datang. Saya lari-lari, Tuan dan dan akhirnya saya tersesat. Saya benar-benar tidak sengaja mengintip Tuhan. Aku tidak percaya pengakuanmu. Pasti kau yang telah memotong telinga guruku. Apa Tuhan? Saya memotong telinga guru Tuhan. Jangan mungkir. Jangan berpura-pura kau ingin melihat tanganmu kupatah-patahkan? Oh, oh, oh, ah, ah, ah, tuan, tuan, aduh, ampun tuan, ampun tuan, ampun, aduh, sakit tuan, sakit. Lepaskan tangan saya, lepaskan tuan. Akan kulepaskan. Aduh. Tapi aku dulu perbuatanmu. Eh. Bukankah kau yang telah berani memotong eh. telinga guruku? Aduh. Kurang ajar sekali. Kau ingin mencari mati ya? Ah, Kau ingin menantangku? Aduh, aduh, aduh. Oh, Aduh, ampun Tuhan, ampun. Saya saya tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Saya merasa tidak berbuat apa-apa, Tuhan. Eh, aduh, aduh. Saya saya hanya tersesat jalan, Tuhan, sehingga saya sampai ke tempat ini. Aku tidak percaya. Aduh, aduh, aduh. aduh. Ampun Tuhan, ampun. Nanti nanti patah tangan saya, Tuhan. Aduh, aduh. Kalau tangan saya patah, saya tidak bisa menjadi perambah hutan lagi. Saya saya saya tidak bisa bekerja lagi mencari kayu bakar, Tuan. Ampun, Tuan. Aduh, aduh, aduh. Ampuni saya, Tuan. Lepaskan tangan saya. Aduh. Kalau kau masih aduh. juga tidak mau mengakui perbuatanmu, kau akan kubinasakan di tempat ini. Aduh, aduh, Tuan. Aduh. Saya saya harus mengakui bagaimana, Tuan. Saya merasa benar-benar tidak berbuat sesuatu. <laughs> Tuan, aduh. <laughs> Saya menyesal sekali. Mengapa saya tersesat sampai ke tempat ini? Aduh, ampun Tuhan. Ampun. Saya benar-benar menyesal Tuhan. Aduh. Jadi kau masih keras kepala. Kau masih tidak mau mengakui perbuatanmu. Aku saja. Katakan cepat. Katakan bahwa kau yang telah memotong telinga guruku. Dan sekarang juga aku akan meremukkan tulang-tulangmu. Aduh, Tuan, aduh, ampun Tuan, jangan Tuan, janganlah tangan saya dipatahkan. Aduh, aduh, aduh. Bagaimana ini? Aduh, mengapa nasibku sial begini? Aduh, aduh, Tuan, Ampuni saya, Tuhan. Saya, saya benar-benar tidak merasa berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Tuhan. Aduh, aduh, saya tidak bermaksud mengganggu Tuhan. Sungguh, Tuhan. Sungguh mati, Tuhan. <laughs> Untuk apa saya berbohong, Tuhan? Tak ada gunanya saya berdusta. Saya hanyalah seorang perambah hutan, Tuhan. Sekalipun Tuhan benar-benar ingin mematahkan tangan-tangan saya, bagaimana caranya saya mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, Tuhan? Kalau begitu, lebih baik kau mampu oh, Tuhan. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Tuhan, baiklah. Kalau memang Tuhan tidak percaya kepada saya, Baiklah, saya pasrah Tuan. Tuhan boleh membunuh saya. Tapi satu hal saya mohon. Setelah Tuhan membunuh saya, tolong kuburkan mayat saya secara baik. Janganlah tubuh saya dicampakkan ke hutan atau ke dasar jurang. Saya, saya tidak ingin raga saya menjadi mangsa binatang buas. Tolonglah saya, Tuhan. Tolong, Tuhan. Penuhi permohonan saya ini. Rakuti tertegun sesaat mendengar perkataan laki-laki setengah tua itu. Dia menjadi ragu-ragu sekarang. Dia tidak yakin lagi bahwa laki-laki itulah yang telah berbuat usil. Jadi kau rela mati di tanganku? Saya, saya rela, Tuhan. Saya rela. Karena saya memang tidak mempunyai pilihan lain. Jangan bodoh. Kalau kau mau mengakui perbuatanmu, kau akan segera kulepaskan. Akui saja. Akui saja. Ah, Tuhan, apa yang harus saya akui di depan Tuhan? Saya, saya merasa tidak berbuat apa-apa, Tuhan. Dengar. Aku mempunyai sebuah patung batu. Patung batu itu kuletakkan di depan mulut gua. Patung itu sudah kuanggap seperti guruku sendiri. Aku sangat menghormatinya. Aku sudah menganggapnya seperti benar-benar guruku sendiri. Dan tiba-tiba, ketika aku baru saja kembali dari tengah hutan mencari makanan, telinga patung batuku itu lenyap sebelah. Bagaimana aku tidak marah? Bagaimana aku tidak menjadi kesal dan gusar? Tapi Tuhan, untuk untuk apa saya melakukan perbuatan usia seperti itu? Saya saya memang melihat Tuhan sedang bercakap-cakap dengan patung itu. Tapi saya sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, Tuhan. Kalau begitu, baiklah. Nampaknya aku bisa mempercayai kata-katamu. Baik. Kamu boleh pergi sekarang. Tuhan, benarkah Tuhan melepaskan saya? Jadi, jadi saya boleh pergi sekarang, Tuhan. Cepat pergi. Sebelum pikiranku berubah kembali. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tapi, tapi maaf, Tuhan. Saya, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Kau tidak usah menyampaikan apa-apa. Cepat pergi sana. Ah, tapi, tapi ini untuk keselamatan Tuhan. Apa yang akan kau sampaikan? Uh, uh, maaf Tuhan, uh, kalau memang benar apa yang telah Tuhan ceritakan mengenai telinga patung batu itu, uh, saya saya menjadi curiga Tuhan. Jangan-jangan, uh, jangan-jangan makhluk jahat itulah yang telah melakukannya. Makhluk jahat? Iya Tuhan. Maksudmu makhluk jahat yang sering mengganggu perambah hutan? Benar Tuhan, benar. Saya kira dialah pelakunya. Harap Tuhan hati-hati. Konon kabarnya, makhluk itu sangat jahat, Tuhan. Dia jauh lebih jahat dibandingkan seekor macan yang sedang lapar. Nah, Tuhan, uh, saya pergi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuhan. apa yang dikatakan perambah hutan itu? Benarkah makhluk jahat yang telah memotong telinga guru? Kurang ajar. Kalau begitu, aku akan mencari makhluk itu. Aku akan membalas perbuatannya. Aku akan mencincang tubuhnya. Rakuti segera melompat. Tak lama kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon liar. Thank you. Rati benar-benar merasa geram karena ada tangan-tangan jahil yang datang mengganggunya. Dia menerabas masuk ke dalam hutan mencari orang yang telah berani menghinanya. Matanya menatap liar ke sana kemari. Tapi setelah beberapa saat lamanya mencari dan ternyata usahanya belum juga berhasil, Rakuti melangkah kembali dengan lesu ke arah gua tempat tinggalnya. Rakuti berlutut di depan patung batu gurunya. Ampun, Guru. Saya sudah berusaha mencari orang itu. Kalau saja saya dapat menemukannya, kalau saja saya dapat menangkap orang itu, maka tubuhnya akan lumat saya cincang. Saya tidak terima. Saya benar-benar merasa terhina. Oh, ampun guru. Saya telah gagal. Saya berjanji. Suatu saat saya dapat menemukan orang itu. Penghinaan ini harus dibalas dengan setimpal. Si tangan jahil itu harus mendapatkan ganjaran atas perbuatannya yang jahil. Rakuti masih berlutut di depan patung gurunya. Wajahnya membayangkan rasa kecewa yang dalam. Perlahan-lahan Rakuti mengangkat wajahnya. Dan pada saat berikutnya... Oh, guru, Guru. Kembali Rakuti tersentak. Bibirnya gemetar, tapi tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Lidahnya hanya mampu mendesiskan kata guru. Wajahnya merah padam, matanya bernyala-nyala dibakar api amarah dan matanya tidak lepas memandang patung batu yang sekarang sama sekali tidak mempunyai telinga. Ah, guru, guru, ah, guru, kasihan kau guru, maafkan aku, maafkan, karena aku telah lengah menjagamu Kepala. Aku harus bisa menangkap penjahat itu. Aku tidak terima melihat penghinaan ini. Oh, guru, jangan khawatir, guru. Aku berjanji akan meremukkan kepala orang itu. Oh, guru, hatimu pasti sakit sekali. Demikian pula hatiku. Hati kita benar-benar terluka oleh si tangan jahil. Apa maksudnya? Perbuatan laknat siapa ini? Tidak. Aku tidak akan membiarkan seorang pemberani menghina guruku. Aku pasti akan membalas dengan lebih kejam. Oh, guru, percayalah padaku. Aku akan dapat menangkap orang itu. Dan tubuhnya akan kuseret kemari. Biar dia merintih-rintih. Biar dia mengerang kesakitan. Sekalipun dia akan melolong-lolong sampai ke atas langit, aku tidak akan peduli. Aku akan menyeret ke hadapanmu, Guru. Dan aku akan memotong-motong tangannya. Aku akan mengerat jari-jarinya. Matanya akan kucongkel. Mulutnya akan kupasak dengan kayu hutan. Nanti, nanti kau akan menyaksikannya, Guru. Guru, kasihan kau guru. Sampai hati orang itu menghinamu seperti ini. Sampai hati dia membuatmu cacat seperti ini. guru, guruku, guruku. Putih bermaksud kembali mencari si tangan jahil, tapi dia segera mengurungkan niatnya karena malam tiba. Bayangan-bayangan gelap menyelinap di balik pohon hutan. Kabut tipis turun perlahan dan udara menjadi semakin dingin. Rakuti tiba-tiba mempunyai pikiran lain. Malam itu dia sengaja tidak akan tidur. Dia akan mengintai. Dia akan berjaga-jaga. Dia benar-benar ingin meringkusi tangan jahil. Sudah sebulan lebih aku tinggal di tempat ini. Apakah aku memperoleh kemajuan? Apakah akhirnya aku akan berhasil meningkatkan kemampuanku dalam hal ulah kanuragan? Kalau aku sampai tidak berhasil, aku tidak akan turun ke sana, berkumpul kembali bersama manusia lain. Aku akan memencilkan diriku untuk selama-lamanya di tempat ini. Lebih baik mati daripada harus menelan kegagalan. Siapa orang yang telah berani berbuat jahil kepadaku? Setan jahanam. Dia pasti bermaksud mengejek aku, menghina aku. Apa tujuannya kalau bukan untuk menghina dan mengejek? Berani sekali dia memotong telinga guruku. Itu sama kan halnya dia berani memotong leher Rakuti. Ya, siapapun dia orangnya, pasti dia mempunyai sesuatu yang dibangga-banggakan. Ada dua kemungkinan. Dia orang gila, atau dia orang yang mempunyai ilmu cukup tinggi. Apa? aku mendengar suara langkah-langkah manusia. Hmm, pasti dia abdi dia yang datang. Akan kusergap orang itu. Akan kuringkus dan kuseret ke depan guru. Perlahan-lahan Rakuti merangkak ke mulut goa. Angin dingin menerpa wajahnya. Hati Rakuti berdebar-debar. Dia yakin si tangan jahil yang datang. Dia merangkak sambil menahan napas. Pada saat itulah, Rakuti melihat sebuah bayangan berkelebat di balik pohon. Hei, berhenti! Jangan lari! Jangan lari! Nah, apa katamu sekarang? Ke barat, setan alas. Kau tidak mungkin meloloskan diri. Ayo, balikkan punggungmu dan hadapilah Rakuti. Rakuti mengencangkan otot-ototnya untuk menahan hawa amarah. Tangan kanannya meraba gagang tombak Patmayoni. Sementara itu di hadapannya, di bawah bayangan pohon-pohon rindang, seorang laki-laki berdiri tegar membelakanginya. Ayo, balikkan punggungmu. Jangan sembunyikan wajahmu di balik malam. Hadapilah Rakuti. Bukankah kau yang telah menghina dan mengejek Rakuti? Jangan berlaku pengecut. Jika kau merasa dirimu laki-laki, kau pasti tidak akan melarikan diri. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau sudah berani menghinaku. Kau sudah berani menghina guruku. Karena itu, kau harus mendapat balasan yang setimpal. Ayo, balikkan punggungmu itu. Atau aku akan membobol lambungmu dari belakang. Hmm. Tiba-tiba laki-laki yang berdiri di hadapan Rakuti membalikkan punggungnya perlahan-lahan. Ternyata dia seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Rambutnya panjang sampai ke bahunya. Dadanya bidang. Samar-samar Rakuti dapat melihat pakaian yang dikenakannya. Laki-laki itu telanjang dada, sementara bagian tubuhnya yang lain tertutup akar-akaran dan kulit-kulit kayu hutan. Rakuti mencium bau yang kurang sedap, bau tubuh manusia yang tidak pernah dicuci. Busuk, baumu busuk sekali. Sama persis dengan pekerjaanmu. Kau pastilah manusia setengah siluman. Kau kah itu yang sering mengganggu orang-orang desa di sebelah bawah sana? Apakah kau tidak mempunyai lidah untuk bicara? siluman jahanam. Kau tidak bisa menakut-nakuti Rakuti. Aku bukan bangsa manusia yang mudah ditakut-takuti. Kau pikir kau ini siapa? Kau boleh membuat hati warga desa di bawah sana menjadi kecut. Kau boleh menakut-nakuti mereka dengan lagak dan gayamu yang memuakkan. Tapi jangan kau lakukan hal itu terhadap Rakuti. Kurang ajar! Mengapa kau hanya berdiri di situ? Kau akan segera mampus di tanganku. Hei, jangan lari. Awas, jangan lari kataku. Dasar makhluk jahanam, laki-laki pengecut. Ternyata kau tidak berani menghadapiku. Kau pastilah orang sinting yang tidak mempunyai masa depan. Aku gagal menangkap orang itu. Mengapa dia sama sekali tidak membalas waktuku serang? Tapi aku dapat menangkap kelincahan gerakannya. Hah, siapa orang itu? Mengapa aku harus bertemu dengan orang-orang aneh? Belum lama aku bertemu dengan perwujudan Resi Malalita. Sekarang aku bertemu dengan siapa lagi? Hah. Sungguh sulit menemukan seorang guru. Rupanya aku memang masih harus sabar menunggu. Hmm. Orang itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus mengincar dan mengintipku. Apalagi yang akan dilakukannya? Mungkinkah dia bermaksud membunuh aku? Perlahan-lahan Rakuti meninggalkan hutan dan dia berjalan kembali ke goa tempat tinggalnya. Selama berjalan, Rakuti masih terus memikirkan siapa laki-laki yang bertangan usil. Rakuti terus melangkah dengan kontai. Mendadak dia terkejut begitu sudah mendekati mulut goa. Dia melihat patung patungnya benda yang selama ini dianggap sebagai gurunya, telah lenyap. Prakuti seperti orang kebingungan. Dia berlutut di depan mulut goa, sementara tangannya meraba puing-puing batu yang berserakan di sana-sini. Puing-puing itu adalah bekas patung batunya yang telah hancur berantakan. Guru, mengapa kau menjadi begini? Siapa yang telah berbuat kecil ini? Katakanlah, Guru. Katakan siapa yang telah melakukannya. Oh, guru. Akhirnya kau hancur luluh. Aku menyesal sekali. Aku menyesal karena tidak dapat menjagamu dengan baik. Ampunilah aku, guru. Ampunilah Rakuti. Aku murid yang tidak berbakti. Aku murid yang sembrono. Tidak seharusnya aku meninggalkanmu. Guru, sekarang aku tidak mempunyai guru lagi. Guru telah hancur berkeping-keping. Guru telah musnah bersama angin malam yang jahat. Ampunilah aku, Guru. Ampunilah aku, Guru. Rakuti menangis berseduh-seduh sambil berusaha mengumpulkan puing-puing batu. Setelah puas menyatakan rasa kesedihannya, perlahan-lahan Rakuti merangkak ke dalam goa. Ya Dia menyandarkan tubuhnya yang lemah lunglai pada dinding goa. Malam terus merambat perlahan-lahan. Rakuti memejamkan matanya dia berusaha melupakan peristiwa-peristiwa pahit yang telah menimpa dirinya. Dewata aku, apakah aku harus gagal? Apakah semua ini pertanda kegagalanku? Oh, tidak. Aku tidak bisa menelan kegagalan. Lebih baik aku mati daripada harus gagal. Hei, hmm. Siapa itu yang duduk di depan mulut gua? Aneh sekali. Berani sekali orang itu. Apa maksudnya dia duduk di situ? Kuti berusaha melebarkan bola matanya untuk menembus keremangan cahaya malam. Samar-samar dia dapat melihat seorang laki-laki duduk dengan tenangnya di depan mulut goa, di tempat patung-patungnya biasa diletakkan. Hati raku... Oh, pasti, pasti dialah orangnya. Dialah si tangan usil itu. Awas kau. Sekarang juga Rakuti akan menamatkan riwayatmu. Riwayat siluman jahat. Jarak Rakuti semakin dekat dengan sosok tubuh itu. Ketika jarak itu sudah semakin dekat lagi, dan Rakuti berpendapat jarak itu cukup untuk melakukan serangan maut, Rakuti berdiri. Mampus kau siluman jahanam! Ya! Oh Ya! ya. ya! Rakuti terkejut. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat tangkisan begitu dahsyat. Semula dia sudah yakin akan dengan mudah merobohkan lawannya. Tapi pada saat dia menyergap, lawannya yang seolah-olah mempunyai mata di bagian punggungnya menangkis dengan sigap. Tubuh Rakuti terpental jatuh, bergulingan di atas tanah. Oh, oh, nampaknya kau cukup waspada. Bagus. Bagus sekali. Tapi pertarungan baru saja dimulai. Kau akan segera melihat serangan-seranganku berikutnya. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah. Hup, hup, Rakuti menyerang dengan garang. Dia melompat sambil mengepalkan tangannya. Tapi aneh sekali, laki-laki tua yang berpakaian ala kadarnya dan bertelanjang dada menyambut serangannya tanpa bergerak sedikit pun. Dia melayani setiap serangan Rakuti dengan duduk bersila. Rakuti merasa diremehkan, karena itu dia menyerang lebih kencar. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Kurang ajar. Ayo, Berdiri kau. Jangan hanya duduk-duduk. Aku tidak biasa bertarung sambil duduk. Oh, bagus. Rupanya kau sengaja ingin pamer kepandaian di depanku. Bagus. Hah. Aku tidak sudi menunggu lebih lama lagi. Aku akan segera menamatkan riwayatmu. Mari sini. Mari ku bobol lambungmu.

ini Rakuti menyerang dengan tombak Patmayoni kebanggaannya. Tapi dia semakin kusam. Dia semakin geram karena musuhnya sama sekali belum mau bergerak. Dia tetap melayaninya dengan duduk bersila di bekas patung gurunya. Rakuti segera menyadari bahwa kemampuan musuhnya jauh melebihi kemampuannya sendiri. Tapi dia tidak mau mundur. Dia merasa malu untuk mengakui keunggulan musuhnya. Pada saat Rakuti kembali menyerang, Laki-laki tua itu menghadang sambil mengangkat kedua belah tangannya. Hiat! Kuti merasakan tubuhnya didorong dengan hebat ke belakang dan dibanting ke semak belukar. Dia buru-buru bangun kembali dan merasakan dadanya sedikit sesak. Keparat, Kau, kau memang hebat. Tapi kau, kau tidak bisa mengalahkan Rakuti. Aku belum kalah. Pertarungan masih akan terus berjalan. Sampai salah seorang di antara kita terkapar jadi bangkai. Hmm. Benarkah aku belum kalah? Orang ini ternyata bukan orang sembarangan. Ilmunya sangat tinggi. Dia melayani serangan-seranganku dengan tenang. Tenang sekali. Bahkan dia melayani seranganku tanpa menggeser sedikit pun letak duduknya luar biasa. Siapa orang ini? Bangunlah, anak muda. Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa pertarungan belum selesai? Ya, pertarungan memang belum selesai. Kalau begitu, marilah kita selesaikan. Tunggu dulu. Sebelum pertarungan dilanjutkan, aku ingin tahu dulu. Siapa kau ini? Mengapa kau datang menggangguku? Sepertinya aku tidak pernah mempunyai urusan denganmu. <laughs> Tidak ada yang lucu. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Jawablah pertanyaanku. Mengapa kau datang kemari dan mengganggu Rakuti? Oh. aku tidak pernah merasa mempunyai urusan denganmu. Keparat! <laughs> Jangan kau menyombongkan dirimu. Belum tentu kau dapat merobohkan aku. Hmm. Apa yang kau tertawakan? Apakah ada yang lucu? ada, ada yang sangat lucu. Ada yang perlu ku tertawakan karena memang sangat lucu. Apa maksudmu? Eh, patung-patung. Patung-batumu itulah yang anggap sangat lucu. Jahanam. Pasti kaulah yang menghancurkan patung batuku. Hmm. Kau tahu siapa dia? Eh? Dia adalah guruku. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menghina guruku. Apalagi menghancurkannya. Eh, dengar anak muda. Aku memang tidak perlu tete ngaling-ngaling. Aku kasihan padamu. Memang akulah yang memotong telinga patung batumu. <laughs> oh, mengapa kau memotong telinga patung guruku? Hmm. Apa salahnya? Rupanya kau senang berbuat usil. Eh, semula aku hanya ingin memotong sebelah telinga patung gurumu. Tapi karena kulihat kau menjadi kusar, aku kemudian memutuskan untuk memotong dua-duanya. <laughs> Dan selanjutnya, kulihat kau semakin gusar, kau marah-marah. <laughs> Kau berlari-lari ke sana kemari mencariku. Kau ingin membalas dendam. Hah, itulah sebabnya aku segera menghancurkan patung gurumu. Hah? Mengapa kau melakukannya? Hmm. Apakah dia mengganggumu? Apakah aku melakukan suatu perbuatan yang mengganggumu? Tentu saja. Tentu saja aku merasa terganggu. Karena itu, aku menghancurkannya. Aku sama sekali tidak rela melihat seorang manusia berguru pada sepongkah patung. Kau salah, anak muda. Kau salah memilih guru. Kau tidak bisa menciptakan guru untukmu sendiri. Guru ciptaan hanyalah akan membuatmu bermimpi sepanjang hari. Persetan dengan omonganmu. Aku tidak butuh mendengar pendapatmu. Bagus. Sekarang apa yang kau inginkan? Inilah yang kuinginkan. Membinasakanmu. Yiham! Kurang rajar. Orang itu mempunyai tenaga dalam yang hebat. Suara bentakannya seperti halilintar. Uh. Bangunlah anak muda. Bangun dan berlutut di hadapanku. Dan jangan sekali-kali kau berani berlaku kurang ajar di depanku. Apa? Berlutut? Bah! Kau bukan apa-apaku. Bukan orang tuaku. Juga bukan guruku. Aku tidak sudi mendengarkan perintahmu. Aku jarang sekali memberi perintah kepada orang. Karena selama ini aku hanya hidup sendirian di tengah hutan. Tapi biasanya setiap kali aku memberi perintah pada orang, maka orang itu akan selalu menuruti perintahku. Aku tidak sudi menuruti perintahmu. Cepat minggat dari sini. Kau tidak pantas duduk di situ. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan memaksamu pergi. Aku akan tetap duduk di sini. Tempat ini nyaman sekali untuk duduk. Tempat itu adalah tempat guruku bersemayam selama ini. Sepungkah batu hanyalah sepungkah batu. Barang mati tidak bisa menjadi guru. Apa yang kau harapkan dari sepungkah batu? Kau hanya banyak berhayal. Dan orang berhayal tidak akan memperoleh kemajuan. Kalau kau masih bercokol di situ, Aku akan menyerangmu. Aku akan terus menyerangmu sampai kau pergi. <laughs> Anak muda, anak muda. Ah, rupanya kau tidak cepat putus asa. Bagus, silakan. Aku sudah siap. Marilah kita habiskan malam ini untuk ribut-ribut. Ayo. Kau memang hebat. Sudah dua kali kau robohkan aku. Tapi aku tidak akan mundur. Rakuti tidak pernah mundur. Rakuti? Jadi namamu Rakuti? Ya, kau juga hebat Rakuti. Kau masih cukup muda. Tapi kau mempunyai keberanian dan tekad laksana baja. Aku dapat melihat pandangan matamu memancarkan keinginan yang meluap-luap. Nampaknya kau selalu dipenuhi nafsu yang berkobar-kobar Rakuti. Rakuti. Apa sebenarnya yang kau cari di tempat ini? Aku mencari seorang guru. Hmm. Guru yang hebat. Guru yang mumpuni. Guru yang dapat mengajarkan kepadaku daya-daya kesaktian. Cocok. Kalau begitu, cocok sekali. Seperti tumbuh oleh tutup. Seperti kuci mendapatkan sumbatnya. <laughs> Apanya yang cocok? Kukira kita belum saling mengenal. Bagaimana kita bisa cocok? Baru saja kita bahkan telah bertarung dua kali. Kau mencari seorang guru, Rakuti. Sedangkan aku mencari seorang murid. Nah, bukankah ini cocok? Selama ini aku hanya hidup sendirian di hutan-hutan. Jarang sekali aku bertemu dengan manusia. Sekali waktu aku memang A melihat seorang perambah hutan merangkak di atas tebing untuk mencari kayu bakar. Tapi setelah itu aku hidup sendirian lagi. Aku tinggal di tengah-tengah alam yang buas ini sendirian. Kadangkala aku merasa sangat kesepian. Kadangkala aku berpikir untuk apa ilmu yang kumiliki ini? Ilmu? Jadi kau mempunyai ilmu? Dulu aku juga seorang guru, Rakuti. Aku pernah mendirikan sebuah padepokan di lereng Gunung Tengger. Dulu. Dan itu sudah lama sekali. Ah, sekarang aku menjadi orang yang terbuang. Riwayatku sebagai guru nampaknya sudah punah. Tapi mendadak kau hadir Aku tertarik padamu, Rakuti. Aku tertarik pada kepribadian seorang pemuda yang meluap-luap. Kau teguh bagaikan batu karang. Kau tegak bagaikan pohon hutan. Aku akan mengangkatmu sebagai murid Rakuti. Jadilah muridku. <laughs> Apa katamu? Kau mau menjadi guruku? Seorang guru harus kaya ilmu. Dan seorang guru harus mampu membuktikan kedahsyatan ilmunya. <laughs> Aku tidak sudi mempunyai seorang guru manusia sinting seperti kau. Aku lebih senang berguru pada sebongkah batu. Tiba-tiba laki-laki tua yang berpakaian setengah telanjang itu tersentak. Mulutnya mendesis bagaikan seekor ular mengintai mangsa. Perlahan-lahan dia bangkit. Wajahnya tegang. Bola matanya memancarkan api. Rakuti mundur setapak. Dan laki-laki tua itu menuding ke wajahnya. Rakuti, berani sekali kau berlaku sombong di depanku. Kau belum tahu siapa aku. Kupikir kau hanyalah seorang laki-laki tua sinting yang terpaksa menyingkir ke tengah-tengah hutan. Kesombonganmu itu harus segera dipatah-patahkan. Kecongkakanmu harus dihancur leburkan. Sifat tinggi hatimu harus dibongkar. Dan akulah yang akan membongkarnya. Lihat Rakuti, jangan kau tutup matamu. Lihatlah apa yang kulakukan. Sombong sekali kau. Kau pikir aku senang menjadi gurumu? Aku hanya kasihan padamu, Rakuti. Aku tahu kau sedang mendapat kesulitan di dalam hidupmu. Aku bermaksud menolongmu. Aku bermaksud mengangkatmu dari tempat yang penuh kesia-siaan. Lihat, Rakuti, Laki-laki tua berjenggot tipis itu mundur selangkah. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan hebat. Laki-laki tua itu menggosok-gosokkan tangannya, dan dari sela-sela jari-jarinya mengepul asap berwarna putih. Asap itu segera lenyap bersama angin malam. Tiba-tiba Rakuti melihat telapak tangan kanan laki-laki tua berwarna kemerah-merahan. Mata orang itu juga seperti memancarkan bara api. Rambutnya berdiri, dan mulutnya laksana sebuah tungku api yang bernyala-nyala. Dan api itu mencilat-cilat keluar tatkala dia berbicara dengan tegang. Rakuti, apa yang kau bangga-banggakan sehingga kau berani menghina aku? Lihat, Rakuti, dengan telapak tangan kananku ini, negeri Majapahit dapat kubumi hanguskan. Tanganku dapat membakar segala-galanya Tanganku dapat menghanguskan benteng kota Raja Majapahit. Tanganku dapat membakar singgasana cahaya negara. Tanganku dapat membakar apa saja yang hidup di kolong langit ini. Kau ingin lihat buktinya, Rakuti? Jangan pejamkan matamu. Lihatlah buktinya. Buktinya. Laki-laki tua itu kembali mundur setapak. Tubuhnya semakin bergetar dengan hebat. Tiba-tiba dia memutar-mutar tangan kanannya ke atas beberapa kali. Desingan angin panas menyambar wajah Rakuti. Rakuti terpaksa membuang tubuhnya ke tanah. Dan selanjutnya, dia melihat laki-laki tua itu mendengus dengan keras. <gasps> <gasps> Huh. Apa yang tidak bisa dihancurkan oleh aji segara geni? Rakuti terperanjat setengah mati. Dia melihat peristiwa itu berlangsung sangat cepat di depan matanya. Tiba-tiba saja, laki-laki tua itu menghantam sebuah pohon besar. Terdengar ledakan hebat, dan pohon itu pun roboh terbakar. Rakuti buru-buru mencengkram tombak Patmayoni ketika melihat laki-laki tua itu berpaling kepadanya. Ah, Rakuti, kau sudah melihat buktinya. Sekarang tiba giliranmu. Bangunlah, Rakuti. Bangun. Aku akan membuat tubuhmu menjadi arang. Orang tua itu melangkah perlahan-lahan mendekati Rakuti. Rakuti buru-buru bangun. Dia mundur beberapa langkah sambil terus mencengkram tombak Patmayoni. Tunggu. Tunggu dulu. Kau takut? Kau gentar? Kau hanya berusaha menakut-nakuti aku, bukan? Hah? <laughs> Tapi aku tidak pernah takut melihat tontonan sihir. Bagus. Kau akan segera tahu bahwa apa yang kuperlihatkan bukanlah sihir. Ayo, Rakuti, keluarkan semua kepandaianmu. Tumpah di gurumu. Oh, eh? tidak. Tidak. Maafkan aku. Eh? Aku tidak akan berani menghinamu lagi. Kau pantas menjadi guruku. Kau pantas sekali menjadi guruku. Ah, ah, ampun. Ampunilah aku. Katakan sekali lagi. Katakan bahwa aku pantas menjadi gurumu, Rakuti. Iya. Memang kau pantas menjadi guruku. Terima kasih. Mengapa kau siksa aku seperti ini? Apa kau tidak bisa mengampuni aku? Aku sudah menyerah. Aku menyerah kalah. Tidak bisakah kau bersikap lebih lunak kepadaku? ampun. aku sudah minta ampun kepadamu. Ah, aku sungguh-sungguh mau menjadi muridmu. Benar. Kau mau menjadi muridku, Rakuti? Sungguh. Aku memang membutuhkan seorang guru. Benar. Kau mau menjadi muridku? Hah? Benar. Aku tidak berdusta. Sungguh, aku mau menjadi muridmu. Sekarang, aku tidak sudi menjadi gurumu. Hiat! Ah! Rakuti menjadi bulan-bulanan orang tua itu. Dia ditendang ke sana kemari, ditendang dan dipukul. Akhirnya Rakuti jatuh tak sadarkan diri lagi. Ibunya bengkak dan mulutnya berdarah. Sementara itu malam terus mengalir perlahan-lahan. Angin pegunungan menerpa wajah Rakuti. Dan Rakuti mulai bergerak-gerak. Ketika sadar dia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Dia merasakan tulang-tulangnya seperti remuk. Rakuti berusaha untuk bangkit. Dia melihat laki-laki tua itu duduk bersila di tempat semula, di depan mulut goa, di mana dia pernah meletakkan patung gurunya. Oh, oh, oh. kau masih hidup rupanya. Hmm? Aduh. Eh. Sakit semua seluruh tubuhku. Kau pikir kau ini hebat, Rakuti? Hah? Ternyata kau hanya seorang pemuda besar laga. Sesumbarmu sampai menyentuh ujung langit. Tapi nyatanya kau seorang pemuda yang bobrok dan sudah mulai putus asa. Kau tidak ada artinya di depanku, Rakuti. Iya, aku memang tidak ada artinya. Aku pemuda yang tidak berharga. Aku pantas dibunuh. Mengapa kau tidak segera membunuhku? Ayo. Pada akhirnya nanti, aku akan membunuhmu juga. Tapi tidak sekarang. Oh, oh. bunuhlah aku sekarang. Hm. Aku sudah tidak tahan lagi. Lebih baik aku mati daripada merasa hina seperti ini. Bunuhlah aku. Cepat! Bunuh aku! Bunuhlah! Ayo! Sekarang <laughs> kau menangis-nangis seperti pemuda gombal. Aku muak mendengar tangismu, Rakuti. Mengapa kau tidak segera bangun dan kembali melawan aku? Hm? Bukankah kau sekarang tidak ada harganya di depanku? Ayo, Rakuti. Kalau kau masih sedikit mempunyai keberanian, bangunlah. Aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan keberanianmu itu. Ayo bangun! Aduh, aku tidak bisa bangun. Tubuhku serasa remuk. Tulang-tulangku serasa remuk. Kau telah menghajarku habis-habisan. Kau telah membuatku sama sekali tidak berharga. Jangan kau hina aku seperti ini. Bukankah aku sudah menyerah? Mengapa kau masih terus menghinaku? Ayo bangun! Ah, ampun, aduh. Oh. oh. Jangan lagi kau sakiti aku. Aku sudah tidak tahan. Bagaimana aku bisa bangun? Oh. tulang-tulangku serasa remuk. Aku bahkan hampir tidak bisa menggerakkan kakiku. Tangan-tanganku seperti patah. Oh, leherku. Leherku seperti patah. Oh, uh, uh, uh, Jadi kau tidak mau bangun, ha? Kau ingin aku memaksamu supaya bangun? Hmm? Bagaimana aku bisa bangun? Lihatlah, Aku sudah remuk seperti ini. Aku tidak bisa bangun. Aku tidak kuat bangun lagi. Tolonglah aku. Tolonglah. Kumohon jangan sakiti aku lagi. Kalau kau tidak mau bangun, aku akan memaksamu. Hei, bangun! Hei, aduh! Baik. Baiklah. Aku akan bangun. Aku aku akan berusaha bangun. Aku akan menuruti perintahmu. Tapi jangan sakiti lagi aku. Oh. Kuti mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk bangkit. Keringat dingin bercucuran. Mulutnya mendesis-desis menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tapi Rakuti masih mempunyai sedikit semangat. Dia terus berusaha untuk bangun. Perlahan-lahan dia bangkit. Dia berdiri dengan goyang. Sekali waktu dia hampir jatuh kembali, tapi tubuhnya segera membuat keseimbangan. Akhirnya dia dapat berdiri, walaupun tidak tegak seperti semula. Oh, nah, aku sudah bangun. Sekarang apa yang akan kau lakukan pada diriku? Bagus. Kau memang sudah bangun. Kau sudah dapat berdiri kembali. Tapi, tapi, eh. aku, aku tidak tahan lagi berdiri seperti ini. Kepalaku berdenyut-denyut dan pandangan mataku gelap. Apakah kau masih bisa meneruskan pertarungan? Hmm? Oh, oh, bu bukankah sudah kukatakan berkali-kali bahwa aku menyerah? Aku sudah tidak berdaya lagi. Kalau begitu, kau boleh tidur lagi, Rakuti. Aduh, aduh, aduh. Rakuti kembali roboh. Dan kali ini dia roboh untuk tidak berkutik lagi. Sebuah tendangan keras telah membuat tubuhnya terjungkal. Rakuti tidak dapat merasakan apa-apa lagi kecuali melihat kegelapan. Kegelapan yang sangat pekat. Dia sadar kembali pagi harinya ketika cahaya matahari mulai menembus sela-sela dedaunan. Cahaya matahari menyiram wajahnya dengan hangat Rakuti perlahan-lahan membuka matanya. Suasana sangat sepi. Hanya angin pegunungan gemersik terdengar menerpa pucuk-pucuk daun. Kabut tipis masih melayang-layang rendah, membentur dinding-dinding lereng. Uh, uh, apakah... Apakah aku masih hidup? Benarkah aku masih hidup? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi dengan diriku ini? Oh, aku hampir tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tangan-tanganku. Apakah tangan-tanganku ini masih dapat kugunakan lagi? Ah, aduh. Oh. oh. Aku... Aku benar-benar sudah hancur. Laki-laki tua itu benar-benar telah menghancurkan hidupku. Aduh. Ibu. Tolonglah aku, Ibu. Tolonglah aku, Ibu. Tolonglah aku dari lembah kehancuran ini, Ibu. Tolonglah. Tiba-tiba Rakuti teringat ibunya. Dia membayangkan wajah ibunya yang teduh, sekalipun wajah itu mulai berkerut karena usia tua. Rakuti dapat melihat kedamaian di wajah itu, dan dia pun menangis terseduh-seduh.